Untuk pembacaan Al-Mushaful Murata bisa dipersiapkan untuk besok adalah Surah An-Najm ya. Surah An-Najm ayat 1 sampai 62. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Qamar ayat 1 sampai 55. Surah Al-Qamar ayat 1 sampai 55. Nah, Bang di atas TV tolong tertinggal.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 يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضا Eh, warra ini ya. Radhiyallahu anhum waradu aneh. Kau dihentikan. Mau disambung boleh. Radhiyallahu anhum waradu anhu zalika liman khasya rabbah. Hunya harus berasa. Radhiyallahu anhum waradu anhu zalika liman khasya rabbah. Tapi di situ al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Qaf lam ya ya. Radhiyallahu anhum waradu anhu. Zalika liman khasya rabbah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Lam yakun. Tidak ada alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir min ahlil kitab dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik munfakin melepaskan atau meninggalkan hatta sehingga tak ta'tiyahumul bayyinah datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasulun seorang rasul, rasul minallah dari Allah yatlu dia membacakan suhuf suhufa lembaran-lembaran mutahharo yang suci. Fiha kutubun qayyimah, fiha di dalamnya kutubun kitab-kitab ya, qayyimah yang lurus di dalam kitab di dalam suhub-suhub itu ada ayat-ayat, ada hukum-hukum kitab-kitab itu di situ. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa alladziina dan tidak berpecah belah alladina orang-orang yang utu mereka diberi Alkitab kitab illa kecuali min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah kecuali mimba di dari sesudah maja'atuhum datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru dan mereka tidak diperintahkan illa kecuali liya'budu linya untuk bagi liya'budu asalnya liya'buduni untuk beribadah kepada Allah. Liya'budullaha supaya mereka menyembah Allah Allah Mukhlisin mengikhlaskan, memurnikan lahu kepadanya adin ketaatan, memurnikan, tidak tidak berbau syirik, tidak ada tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain selain Allah, hanya kepada Allah tujuan beribadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ad-din ketaatan atau agama, hunafa yang ikhlas, yang lurus Wa yuqimus shalah dan mereka mendirikan as shalata shalah wa yu'tuz zakah dan mereka menunaikan zakah. Wa zalika ya zakat zakah jadi zakat di Indonesia kan zakah tamar butuh jadi hak. Tapi di Indonesia kan jadi zakat. Mhm. Wa zalika dan demikian itu din agama atau din uh, al-qayyimah bentuk yang lurus. Innal kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir min ahlil kitab dari ahli kitab. Ahli kitab di sini Yahudi dan Nasrani ya. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, fi nar ada dalam neraka jahannam, jahannam khalidina mereka kekal fiha di dalam neraka, di dalamnya. Ulaika dan mereka itu hum syarrul bariyah. Mereka itu hum syarrun eh, seburuk-buruk al-bariyah makhluk. Innal ladzina amanu wa amilussalihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa 'amilu dan beramal soleh as-salihatu salih ulaika dan mereka itu hum mereka kalau mereka itu mereka mereka itu pasti khairul bariyah sebaik-baiknya makhluk. Jadi diterjemahkannya cukup satu. Jangan mereka itu mereka, mereka itu sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. radhiyallahu anhum wa radu anhu. zalika liman khasyya rabbah jazaohum balasan mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka jannat ada surga aden yang mengalir aden surga aden aden tajri yang mengalir min tihal anha dari bawah sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya di dalam jannah di surga abadan abadan abidin ya abada selamanya radhiyallahu an radhiyallahu Allah ridho ya suka ridho Allah anhum terhadap mereka. Waradu dan mereka juga suka, mereka juga ridho anhu daripadanya atau kepada Allah, ya kepada Tuhannya. Zalika dan demikian itu liman bagi orang khasya yang takut robbah kepada Tuhannya. Itu ya, Masya Allah. Baik, ini dilihat. Nah, di Ibnu Kasir Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang Yahudi dan orang yang orang Nasrani. Sedangkan orang-orang musyrik adalah orang yang menyembah berhala dan api. Gitu ya di situ uh, menyembah. Jadi dari dari mulai Islam sudah ada mereka menyembah api, menyembah lata uca kayak gitu ya. Nah ini musyrik menduakan Allah mereka ibadah pada Allah juga ibadah kepada yang lain juga nah ini tidak tidak demikian dalam harus memurnikan e, tauhid kita hanya pada Allah itu menyembah berhala dan api baik dari kalangan bangsa Arab maupun bangsa ajam non Arab Mujahid menyatakan bahwa mereka tidak mau berhenti alias tidak mau meninggalkan agama mereka sebelum jelas bagi mereka perkara yang hak Hal yang sama telah dikatakan juga oleh Qatadah. Dalam hal ini firman Allah hatta ta'tiyahumul bayyinah. Gitu ya. Ada majusi ya yang menyembah api gitu. Ada yang menyembah patung Lata dan Uzza itu. Nah ini hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang Yahudi, orang ahli-ahli kitab Nasrani dan Yahudi dan orang musyrik ini tidak akan meninggalkan agama mereka, milah mereka sebelum yakin. Nah, hatta ta'tiyahumul bayyinah sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata di sini Rasulullah dan Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an ini untuk itu disebutkan dalam firman-Nya, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir yakni ahli kitab, Yahudi dan Nasrani ya. <clears throat> dan orang-orang musyrik menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian bukti yang nyata ini ditafsirkan oleh firman selanjutnya Rasulun minallahi yatlu suhu mutahhara. Rusul rasul rasulun minallahi yat hamas ya. Yatlu suhu mutahhara. Yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang dibacanya yaitu Al-Qur'an yang mulia yang telah tercatat di kalangan uh, ini mala malaul a'la di dalam lembaran-lembaran yang disucikan di Lauhul mahfud itu ya la yamassuhu illal mutahhar ada yang menyatakan itu yang kedua boleh sentuh yang disono yang di Lauhul mahfud ada yang ini Quran sekarang ini gitu. walaupun Quran yang ada sekarang itu merupakan ijtihad di zaman Nabi lembaran Quran ngumpul seperti ini tidak ada Dulu Quran ditulis di lebah korma, di tulang, di ini, di itu, gitu ya. Tidak terkumpul seperti Quran seperti yang kita pegang sekarang ini. Ini, tapi ini ijtihad bid'ah hasanah gitu ya kan. Karena banyaknya para pejuang, para penghafal-penghafal yang sudah gugur. Dikhawatirkan hafalan Quran ini hilang gitu. Walaupun Al-Quran memang tetap terjaga. Gitu ya yakni Nabi Muhammad dan kitab yang dibacanya itu Al-Quran yang mulia yang telah tercatat di kalangan mala, A'la di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Seperti dikatakan di dalam ayat lain melalui firmannya di surah Abasa ya, ayat 13 sampai 16 dilihat nih Ibu ya, Ibu Jubaidah yang rajin. Ibu Samsudin rajin nyatat nih. Ibu Lisa, Ibu Agus nih, saya nyatetnya Ibu Nurbeda, Ibu Nurbeti di Bekasi juga ini rajin. Dicatat Ibu ya. Mhm, Bapak juga. Pak Pri. Nih. Fiha suhuf fiha suhuf mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safar kiramin baror. <clears throat> ya abah saya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Adapun firman Allah fiha kutubun qayyimah semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa la ilaha illa ana fa'budu fa'budun fa'budun" gitu ya. Fa budun jadi paknya jadi pendek, matobinya karena ketemu huruf mati. Wama dilihat ya di surat Al-Anbiya, catat ya, surah Al-Anbiya ayat 25. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud fa'buduni. Biasa biasanya fa'bud nih, ini fa'budun gitu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku fa'budun. Ya, yang lain fa'buduni, sembahlah aku. La ilaha illa ana fa'budun. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, hunafa dengan lurus tidak mencong-mencong, tidak ada pemahaman yang lain, tidak ada keyakinan yang lain. Yakni menyimpang dari kemusyrikan dan menuju kepada tauhid seperti yang disebutkan dalam firman yang lain surah An-Nahl ayat 36 ya dicatat nih. Surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Sembahlah Allah, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Ini. Nah ini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Ini yang belakangan ada aliran tertentu. Ya ada Nabi setelah setelah Nabi Muhammad ini. Karena akan diutus Rasul. Padahal Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khotaman nabiyyin itu penutup tadi di situ khotaman nabiyyin mereka artikan bukan penutup gitu ya. nah, nah, ini pemahaman mereka. Tentu eh, ulama semua sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak boleh ada nabi dan eh, rasul selain setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Itu terlebih yang yang mengemukakannya bukan Quran, tapi pemikiran dan pemahaman manusia. Nah ini, dalam pembahasan yang lalu ditafsirkan bahwa surat Al-An'am ini telah diterangkan makna hanif. Ini dengan keterangan yang lengkap. Hingga tidak perlu diulangi lagi dalam bab ini. Nah sedangkan wa yuqimus dan supaya mereka mendirikan salah. Al-Bayyinah ayat 5 ya. Salat adalah ibadah badaniyah yang paling mulia. Kemudian wa yu'tuz zakah dan menunaikan zakat yaitu memberikan santunan dan kebaikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan pertolongan termasuk nih anak-anak yatim, laboratorium ini kan untuk kita semua dibantu ya jangan lupa karena tanpa bantuan dari ibu dan bapak tidak akan terjadi seperti sekarang ini ya anak-anak kami laboratoriumnya begitu canggih nah ini yakni agama yang tegak lagi adil. Atau maknanya umat yang lurus lagi pertengahan. Banyak dari kalangan para imam seperti Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i ini yang menyimpulkan dalil dari ayat ini bahwa amal perbuatan itu termasuk ke dalam iman. Oleh karenanya disebutkan di dalam firman-Nya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, tidak mencong-mencong, tidak ada keyakinan yang lain, hanya kepada Allah sajalah. Cukup iman? Tidak. Dan supaya mereka juga mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Pasti kalau ada sholat ada zakat, <laughs> gitu ya. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Itu dulu ya. Karena tiba besok libur, Mas Ipang juga libur ya besok ya. Nah, kendati tiba libur, ya tetap pengajian berjalan di Depok ya banyak kemarin yang telepon Pak Ari di Depok ngaji libur enggak enggak ya di Depok enggak di Jakarta juga enggak jadi Jumat Sabtu, Ahad sama tetap seperti biasa insyaallah ya. Begitu Ibu dan banyaknya yang SMS, Pak Ari mohon di ini katanya di dilantunkan kembali lagu-lagunya. Baik, karena banyaknya permintaan, permohonan, coba dipersiapkan itunya ya, teksnya. Teks lagu, belajar lagu, karena ini untuk semua kelas. Untuk tutor-tutor, untuk para pengajar, pemberantas buta huruf Al-Quran, kelas A, kelas B, kelas C, masuk. <clears throat> Kenapa masuk? Karena untuk kelas A belajar baca. Untuk kelas B belajar kerangkai. Memperlancar. Untuk kelas C belajar lagu. Dilihat ya teksnya. Ini bagus sekali untuk semua kelas. Dan silahkan teks ini diperbanyak. Diperbanyak, dibagikan, dan diajarkan. Karena di sini walaupun seperti ini. Lengkap ya. Tajwidnya ada. Lagunya ada. makhluknya juga ada. Dilihat ya. <clears throat> Ibu dan Bapak yang sudah memiliki teksnya. Yang belum silahkan datang ke eh, ke Depok hari Jumat pada salat Jumat atau ke Jakarta di Rumah Yatim Radio Kaymanis belakang stasiun kereta api Jatinegara. Itu tidak jauh dari kantor RKM, pengajian kita ada di Rumah Yatim. Banyak yang bertanya siapa yang boleh masuk, siapa aja terbuka untuk umum, ya silahkan. <clears throat> Baik dilihat teksnya, banyaknya permintaan Pak Ari tolong diajarkan kembali, eh, dilengkapi dengan tajwidnya. Baik lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teksnya sudah ada. Ibu dan bapak yang ingin mencoba nanti silahkan. Nih A I U ya. A A alif wa fathah A alif wa kasroh I alif wa domah U A I U tuh. A I U ba. Ada kan? U tuh. U-nya matobi I. Dicatat ya. Hmm, saya catat sini juga matobi I. Biar nggak ke nggak kecepatan. U mad bi e. An karena nun mati ketemu alif jadi ilhar Sudah? Ani a u an a nya kosor, kosar, ni nya juga kosar. U an ani a ya seperti ditekan karena di atas alifnya ada hamzahnya, tambahin hamzahnya ya. U an ani a na minal minal alif lamnya alif lam apa yo? Alif lam al komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada sukun di atas lamnya kan? Dibaca kan? Karena ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda baca? Kenapa ada sukun? Tinggal ngitung. Karena setelah alif, lam, huruf ketiganya ya. Alif huruf pertama, dianggap pertama kan? Lam kedua, mim ketiga. Karena huruf ketiganya salah satu dari huruf komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah, yaitu mim. Kok hafal sih? Kan dari cirinya. Minal mu. Nah, hamzah ini, e, waw ini tidak sebagai pemanjang. Karena minjem rumah itu hamzah. Jadi jangan minal mu. Sama seperti mu sodah. Minal mu ni ma'i. I-nya jadi apa yuk? Mad tobi i Mad tobi i A-nya an ini patah tain ketemu alif jadi ditulis izhar. Izhar hukum nun mati atau tanwin. Ya, izhar halki karena termasuk huruf uh, halak ya. Ada berapa huruf huruf idhar? Ada enam kan? Aha khoa angoha. Aha khoa Ma'i Ma'ian uh, eh, idhar. Ania dua fathah dibaca satu jika dihentikan mad mad iwad sudah ditulis nah ya tuh saya oret-oret juga biar nggak kecepatan a i u ba a i u ba u an ani a na minal i an ani a Nah, enaknya di situ lagunya. A i ani a a i u ba. Ya, Mas Ipang ikut. Yo, ikut di depan tuh. A i u ba. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a ani a cengkoknya di situ ada. Babi bu babe. Babi bu babe. babinya jadi kokola sugro karena di ujung jadi kubro. Karena di ujung. Harusnya kan sugro. Karena posisinya ada di ujung dia jadi kubro. Kubro. Tulis ya. Nah. Bu, bunya sama idem seperti yang atas tadi. Mad tobi. Ai. So, eh, saya nulis juga ya. Bu ban bannya nun mati ketemu ba jadi iklab. Hukum nun mati ik iklab <laughs> iklab nah, tapi iklab itu bacanya jangan mim lengkap tapi samar ya mim ada samarnya bu bang ditahan sedikit bu bang bani bab kolkola sugro ada sukronya kan di atas tuh kolkola sugro bu bang bani bab naknya kosor miknya kosor naknya kosor Minal kosor kosar bay ya. Minal alif lam komariah. Al komariah. Sudah tahu ya alasannya kayak, kayak apa sama nggak beda. Minal alif lam komariah karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Cirinya ada sukun. Kenapa ada sukunnya? Kenapa ada tanda bacanya? Kenapa dibaca? Karena ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda bacanya? Akibat. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Minal mube kolkola su Sugro ada sukronya ya di atas mikdo Ada sukunnya itu peleset, pelesetan aja supaya ingat jangan pernah lupa ya. Minal mube tuh ada ada sukun kan. Tapi sukun seperti ini jangan di, jangan dipikir sukunnya bulat seperti apa yang saya bikin. Di Quran Cetakan Indonesia sukunnya enggak bulat, enggak penuh gitu ya. Minal mubani ma mabi maknya kosor bi bi apa ya? Huruf berbaris kasrah dengan ya mati. Jadi mad. Mad. Tobi'i. Kecepatan tarik Saya rekam, saya rekam. Nanti ibu dan bapak yang ingin rekamannya tinggal ngambil ya. netra mu'alaf silakan ambil. Gratis. Minal mub minal mubni madiban. Tuh madiban sama iklab karena patah tain tanwin. Tanwin itu terdiri dari patah dua, patah tain, kasroh dua, kasroh tain dan domah dua, domah tain. Tanwin itu ya, patah dua, kasroh dua, domah dua. Fatahnya di atas ada garis dua, di bawah juga garisnya dua. Domah juga garisnya dua tapi ada kepalanya, ya. Itu tanwin. Nah, di sini tanwinnya fathah tain. Fathah tain ketemu ba. Jadi i iklab iklab gitu ya. Mabi bang banyak kosor, ninya kosor, bani ba dua fathah dibaca satu jika dihentikan mad iwad saya mah nempelnya mad iwad aja ya enggak apa-apa mad iwad aja dulu ya <laughs> dikit-dikit Babi bu bab Babi bu bab Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba Ai uba Ai uba U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a babi bu bam bani min al mubni bam bani ba rekaman yang pertama belum saya tahan di sini karena pertama gitu masih babi bu bam bani min al mubni bam bani ba belum ditahan karena memang yang terpenting lancar dulu nah sekarang iklamnya ditahan Babi bu bab bu bam bani bab na min al mubri mabi bani ba babi bu bab bu bam bani bab bani bab kau kalah segera bu bam bani bab na min al mubri bani ba, ba, ba, ba, ba ada yang bacanya minale. Jangan jadi ada minale, jangan ada e-nya ya. Dilatih. Sekarang tak. Hmm, ini banyaknya permintaan. Jadi pengajian tetap seperti biasa ya di Depok ya. Di Jakarta juga tetap tidak libur. pun tanggalnya merah. Tak sekarang. Tadi tu bat. Nah, batnya, tanya kosor kan? T-nya juga kosor, tu-nya juga kosor. Kosar itu apa sih? Bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena nggak ada pemanjangnya, gitu. Batnya ini apa yo? Taknya mati, jadi hames ya. Hames itu diantaranya kalau tak sama kafnya mati. Itu ada huruf lain yang hames ya, yang hidup ha atau hames. Tapi ini yang ini dulu deh. Ini hames ya, tak mati. Tati bat. tu sama seperti tadi ya. Kalau bisa satu bisa semua. Matobi mad Tobi'i. Kenapa sih mat tobi'i? Nih, karena domahnya dengan waw mati. Tu, tuh kan? Huruf berbaris domah dengan waw mati. Tu, tan, tanya nun mati ketemu ta, jadi ikhfa. Ditahan satu alif, itu ya samarnya. Tu, tan, ikhfa, hukum nun mati ketemu ta. Tani, tat, tatnya apa tadi? Hamas. Minal, uh, idem kayak tadi ya, alif lam komariah mut, hamas, sama aja ya. Sudah bisa satu, bisa semuanya. Minal ni, mani, mati, ti-nya matobi'i, kalau dihentikan jadi madiwad kalau dihentikan. Karena nggak dihentikan, mati ta ikhfa. Patah lain ketemu tak Tanita mad iwad, karena dihentikan. Tanti tubat, tanti tubat, bat, hamas. Tu توتا تنتت من المتنمة tanita tanita ngegelik itunya tuh yang enaknya di situ ya iya katanya rekaman yang lama mah nggak ditahan kata Pak Prianto iya yang lama makan yang asal sekedar baca dulu sekedar lancar dulu kalau udah lancar nah sekarang dibaiki lagi eh, hukumnya, hukum-hukum tajwidnya dipraktekan. Karena lagu itu harus tunduk sama tajwid. Tati tubat. Ya, diikuti. Ya, walaupun di rumah. Ya. Tati tubat. Tuta na minal mutlimati tanita. Tati tubat. توتا تنتسنا من المتنمة tanita. Saya orang sedih yang mau berpisahan mau ditinggal temennya ya. Sedih. Tati tubat tuta tanitasna minal mutlimati tanita. Gitu kan? Sedih kan begitu ya? Nah, coba bayangin. Nah, teman kita mau pergi di duluan di, di kampung naik kereta kan uh ngelambain tangan sedih banget seperti nggak mau ketemu lagi itu ya masya Allah perpisahan sa sa si subas sa si subas latihannya ujung lidah ya lidah di ujung lidah ke ujung gigi ke atas langit-langit sa si subas nah, su sama kayak kayak yang tadi sama mata bi kan san sannya nun mati ketemu sa jadi ikhfa. Sama seperti yang tadi itu. Sama yang tak kan? Sama kan ini termasuk huruf ikhfa. Tuh, jadi kita belajar tajwidnya ketemu. fu matobi fu san. Sannya jadi sang. fu san saniyusas ya, naminal alif lam komariyah. Musni masih matobi san ikhfa. Patah tain ketemu sa. Tuh, ikhfa. Patah tain ketemu sa. Udah ditulis? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena fathah tain, karena tanwinnya ketemu sa. Sanisa karena dihentikan jadi mad iwad. Tadi tubat tuta tuta tanitatna minal mutlimati tanita. Sasi subas Susan sanisasna minal muslimas. Ditahan sedikit. Susan di situ ya. Kadang-kadang kita suka kecele kecele di situ. Susan sanisasna minal muslimas sanisa. Jadi ditahan ya. Sasisu bas. Coba ikuti. ساسيسوبس سوسا سهسست من المسلم سيسا سنسا masi مسيسا مسيسا سنسا Bisa nggak jadi mad iwad yang pertama? Ya bisa kalau dihentikan. Minal muslimah sisa. Karena diteruskan, hukum tanwin berlaku. Karena tanwinnya ketemu sa, jadi ikh ikhfa. Huruf ikhfa berapa? 15. Apa? Tasadagara tasadaga zaijin sin sin sadataza fakoka. Tasadal zal zai jim sin shin sod bad po za fa kof kap fakoka. Kalau idgomnya enam. Yarmaluna. Idgom dibagi dua. Satu idgom di guna. Hurufnya yanmu. Bila guna lamro yaknun bi biguna. Ma atau ma al guna sama. Bila guna tanpa dengung lamro. Idharnya enam. ho agoha. Iklabnya satu. Ba. Itu ya. Jangan sampai lupa tajwidnya. Jim sekarang. Janji kau kalah sugro kan? Karena adanya di ujung jadi kau kalah kubro. Jajijunya ya, kon kosor, kosar. Apa sih kosar? Bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Ju yang bawah itu matobi'i. Karena domahnya dengan waw mati. Sudah ada pemanjangnya. Matobi'i. Kapan terjadinya matobi'i? Kalau jodohnya. Jodohnya domah dengan waw mati. Jodohnya kasroh dengan ya mati. Jodohnya fathah dengan alif. Tuh janji jubaja Jujan Jujan Nun mati ketemu jam jadi ih ih pak Ketemu kan tajudnya mudah Ih mudah Apalagi kalau ibu dan bapak sempat datang Belajar pakai infokus pakai komputer Ah nggak ada yang rasa-rasanya tajud mah Kecil banget ilmunya ya Tapi penting Banyak orang yang nggak ngerti tajud nggak ngerti saya juga Baca Quran ngaji kemana-mana ya beburhan tapi yang nggak paham-paham karena nggak dijelasin, nggak ditunjukin penyebabnya. Jaji jubaj Juja jani jajna minal mujrima jani janija Tanpa dijelaskan sudah tahu ya sekarang ya Jujangnya ikhfa Jani jaja kokola sugro Minal alif lam komariah. Muje kolkola sugro. Muje ni maji matobi'i. Maji jang ikhfa. patatan ketemu jim. Maji jang jani ja. Jaji jubaje. Juja jani jajna minal mujni maji jang jani ja. Jaji jubaje. Juja jajna ججن من المجرم جيجا جنجا ha sekarang ha hi hu bah hu matu bi hanya idhar nun mati ketemu ha yang lainnya idem hu han hani ha na minal alif lam ya minal muhni mahi matu mahi mahihan idhar hukum tanwin ketemu ha mahihan hanihah. yang masih hanima ganti dengan ha ya Ha hi hu bah hu han hani hah min al muhni ma hi han Lagi. Ha hi huhan bah hu han hu han hani hah min al muhni ma hi han hani juga idhar sama seperti ha ya. Kho hi خوخا خنخخن minal mukhni khani, khanikha. Dal. Nah ini lain. Ikhfa. Kalau tadi kho sama dengan ha. Idhar. Dadi du bad. Kalau kelas sugro karena di ujung jadi kubro. Du matobi i. Da ikhfa. Non mati ketemu dal. Du da dani dada. Kalau kelas sugro. Minal alif lam komariah. Mode Mud kola subro, ninya kosar, madi, matobi'i, dan ikhfa. Dan nida, mad iwad. Kenapa cepat kan udah. Nah, kalau kecepatan nanti kan bisa didapat rekamannya ya. Da, da, di, du, de. Du, da, da, ni, da, da, na, minal, mud, ni, madi, da, da, ni, da. Da, di, du, de. دودا دنددنا من المدن مديدا دندا Zal Zazizubal Jangan dikol-kolahkan, awas Zazizubal Ruzan Ikhfa روزا فزدنا من المذن مزيدا ذنذا ذا zal diulang zaridhu baz Jangan kau kalahkan. Ro. Ro ri ru baru. Ru Ro rubar Ronnya jadi bila guna Nun mati ketemu ro tuh Ruror Ruror rani rorna minal murni mari ror rani ro Ro rubar ru rubar رورا رنرا من المرن مريرا رنرا زي زازيز بز زوزا زنزن من المزن مزيزا زنزا زي زازيز بز بل زوزا زنزا من المزن مزيزا زنزا سين sasisu bas nah, Zai dan sin sama ikhfa ya Nun mati ketemu zai Nun mati ketemu sin sama Zuzan itu ditahan. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Patah tahan ketemu zai juga ikhfa. Sin juga sama. Sasi subas Susan Ikhwa Nun mati ketemu sin Susan sanisas minal muslima Sisan sanisa Sasi subas Susan sanisas Naminal muslima Sisan sanisa Shin sama juga ikhfa Hanya beda SY ya Shashi shubash. <coughs> ah, ya. Shushani shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Ini ya. Kita nanti teruskan <coughs> banyaknya permintaan untuk diulang karena ini penting Pak Adi. Untuk saya bisa ngajar putra-putri, murid-murid ya udah ya. Besok kita teruskan lagi dari Shin. Jadi tafsirnya terjemah perkatanya di, di terus tapi ditunda di, di, dikurangi porsinya ya. Karena ini ada beberapa hari minta jamaah untuk diulang. Untuk diulas cara bacanya dan tajwidnya. Dan jangan khawatir ibu dan bapak yang mengikutinya agak terlambat disiapkan nanti rekamannya. Jadi apa yang tadi saya baca direkam. Insya Allah mungkin satu sudah jadi ya. Nah, itu nanti bisa didapatkan untuk mualaf, tunanetra kami berikan gratis cuma-cuma. Ingat ya dicatat ya gratis. Tapi mualaf kalau udah 20 tahun mah tuh tidak mualaf lagi, yang baru mualaf itu ya. Ya, jadi yang lain yang bukan mualaf, bukan tunanetra mari berbagi. Berbagi nah, digantilah kasetnya, CD-nya karena kita ingin berbagi. Sama juga mohon dibantu ibu dan bapak anak-anak kami, anak-anak yatim kami, laboratorium kami. Karena tanpa ibu dan bapak, apalah artinya kami ini? Dari ibu dan bapak, oleh ibu dan bapak, dan untuk ibu dan bapak, untuk kita semuanya. Mari kita bersama berbuat baik. Ada yang kemarin tanya, Pak Haris saya emang nggak bisa ngajar ya sudah bantu pendidikan kami, bantu anak-anak yatim kami, sama pahalanya tidak kurang. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 8287881. 0812 8287881. Hari ini Kamis ada taklim di uh, eh, PT Timah tapi tertutup ya. Besok eh, walaupun libur tanggal 7 tetap kita ngaji di Depok. Dan tak terasa sudah satu tahun ya, dua, tanggal 23 Maret kita genap satu tahun pengajian di Depok. Jadi insya Allah akan ada syukuran dari para alumni eh, dihadap, diharapkan kehadirannya untuk uh, syukuran satu tahun pengajian di Depok ya. Jadi insya Allah besok kita ngaji, besok belum syukuran. Tanggal rencananya kalau nggak salah tanggal 20 sekian ya. Nah, lagi direncanakan sama ibu dan bapak untuk syukuran satu tahun pengajian di Depok. Jadi besok pengajian seperti biasa, Ba'da sholat Jumat. Ibu dan bapak, ibu boleh datang dari pas sebelum Jumat ya. Baik, untuk semuanya terima kasih. Bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. harta yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada anda tanpa meminta dan tidak terlalu mengharapkan ini. Hendaklah anda terima. Ambil sebagai modal atau sedekahkan. Dan apa yang tidak diberikannya, janganlah anda terpengaruh oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. 979 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Kamis Tanggal 6 Maret 2008 Dan seperti biasa Saya Rido Ardiansah Kali ini bersama Bung Ipang Selamat pagi, selamat mengikuti Ya, satu kebahagiaan tersendiri di pagi yang sejuk ini menjadi teman Anda, Anda yang tengah berbahagia merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan atau ulang tahun kelahiran. Nah, satu lagu hadiah sudah disiapkan untuk Anda yang berbahagia oleh Bung Ipang, kita nikmati. itu satu lagu hadiah sudah kita dengar dari Bung Ipang untuk Anda yang berbahagia. Nah, terima kasih sekali yang sudah masuk lewat SMS pagi ini. Banyak sekali dan saya akan coba bacakan sebelum saya terima di 85... Iya, 85904785. Sekarang Iya, ini Assalamualaikum, aku Ulfa di Pulau Gadung Mau ucapin selamat ulang tahun buat Eli sepupu aku Yang ulang tahun yang ke-15 Aku doain katanya yang baik-baik aja buat kamu. Lagunya Wonder Woman dari Mulan. Oke deh, dan Sekarang saya juga ketemu. Assalamualaikum. Dari keluarga Ibu Sanah di Bulak Barat. Iya, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat ayahanda tercinta Bapak Sahar Syari'i yang ke-37. Semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, terus tambah uh, berwibawa sayang sama keluarga, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dan semakin tekun ibadahnya. Amin. Waduh, mintanya ayah nih <laughs> dari Habit ya. Oke deh. Sementara Assalamualaikum Mas Rido. Ini uh, Bu Endang di Bintaro untuk anakku semata wayang. Oh, semata wayang Bu ya, nggak semata golek ya. Oke, namanya Azizah Putri. Uh, ulang tahun yang keberapa Bu? Iya, sahabatnya selamat ulang tahun. Semoga sehat, banyak berdoa untuk ayahanda dan tambah sayang sama bunda. Doa doanya Mas Hua <laughs> yang masih panjang. Uh, selamat ulang tahun, panjang umur, rezeki sehat dan semakin sukses ya. Terus ini juga ada yang ulang tahun. Ini dari Bella di Bekasi. Mau ucapin selamat ulang tahun buat Fibra. Semoga panjang umur, sehat, dan nurut sama orang tua. Iya deh, terima kasih sekali lagunya dari Afgan. Hmm, oke, okay. sekarang saya coba terima di 85904785. Hari ulang tahun siapakah hari ini? Hari Kamis, tanggal 6 Maret 2008. Oke, okay, sudah masuk RKM? Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dari Ari, Mas Rido. Ari, iya. Di mana? Di Kayu Manis. Oh iya, Kayu Manis ya. Oke, okay, yang ulang tahun siapa, Ri? Hari sendiri. Hari sendiri? Ulang tahun yang keberapa hari ini? 31. 31 tahun. Terus apa harapan ini ke depan di ulang tahun yang 31 ini? Biar cepat nikah Mas Rido. Biar cepat dapat jodoh. Iya usaha. Iya Mas Rido doain dong. Iya doain deh pokoknya tapi yang pasti. Terus kegiatannya sekarang apa? Hmm? Kegiatannya apa? Di rumah aja. Di rumah aja. Iya sering-sering deh ikut kegiatan organisasi ya kan eh, kalau ada resepsi ikut nah di sana atau pengajian di sana bisa ketemu nanti kalau di rumah aja saya yang lihat gitu kan <laughs> banyak-banyak bergaul lah gitu ya Ari ya biarin iya. apa yang diharapkan dapat iya. tercapai ya. Ya amin. Mm -mm. Maksudnya suaranya bagus. Iya. Orangnya ganteng kali. Oh enggak juga, relatif itu sih. Mm -mm. Terus apa lagi? Minta lagi dong Mas Rido. Apa tuh? lagu Ingat Kamu. Maya. Ingat Kamu. Dari siapa? Maya. Oh, Maya ya. Oke. Okay. Yuk, ya, sama-sama untuk Ari selamat ulang tahun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu mengucapkan nih. Oh, boleh. Silahkan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu sehat, Bu? Ulang tahun. Iya, silahkan Ibu. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Amin sehat walafiat. Iya. Yang mencat masa kedepannya yang baik-baik. Iya harapannya begitu Bu ya. Mas Ida juga semoga sehat ya. Amin amin Ibu terima kasih banget. Iya. Itu aja Bu. Doanya aja deh untuk Ari ya. Iya, udah doain yang bagus-bagus iya. Bu. Hmm. Makasih Mas ya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya tunggu satu lagi setelah Ari di Kayu Manis yang ulang tahun yang ke-31. Iya, silahkan. 85 lima Oke, lainnya error. <laughs> Oke, saya tunggu ya. Yuk. 0859047885. Sementara pukul 6 kali ini sudah lebih 12 menit. Baik kalau gitu kita nikmati dulu satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia tentunya.